Kita masuk kepada salah satu di antara tipu daya iblis yaitu al-ansab wal-azlam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak judi, ansob, azlam itu rijs, najis, termasuk amalan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. <clears throat> Dan telah kita jelaskan ikhwatul Islam azzakumullah bahwa yang dimaksud dengan ansab dalam ayat tersebut yaitu kullu ma nusiba yu'bad min dunillah min hajarin au syajarin au wasanin au qabrin ya setiap yang ditegakkan yang didirikan disembah selain Allah berupa batu atau pohon atau berhala atau kuburan itu adalah ansab <coughs> setiap yang dijadikan sesembahan selain Allah yang di situ orang beriktikaf di situ orang berdoa di situ orang melakukan berbagai macam ibadah tawakal dan yang lainnya maka ia adalah ansab adapun azlam telah kita jelaskan juga ia perkataan Ibnu Abbas yaitu qidah kanu yastaqsimuna bihal umur. ia bejana atau tempat <clears throat> menyimpan panah yang dahulu mereka itu ia meminta apa mengadu nasib dengan dengan dengan alat-alat tersebut. Sa'id bin Jubair berkata, "Kanat lahum hasayat idza arada ahaduhum an yaghzu aw yajlis istaqsama biha." yaitu berupa batu-batu kerikil yang apabila salah seorang dari mereka ingin berperang atau ingin duduk ataupun yang lainnya, maka ia mengadu nasib apakah akan beruntung atau tidak. Ini semua <clears throat> dilarang oleh Islam yang sangat bertentangan dengan nafas Islam. Itu tauhid karena roh Islam adalah mentauhidkan Allah Rabbul Alamin, menjauhkan berbagai macam kesyirikan. Kemudian Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Setelah kita bawakan juga bahwasannya <clears throat> manusia di zaman dahulu dan sampai hari ini banyak yang tertipu atau ter, terpengaruh oleh ansab-ansab yang ditegakkan dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kuburan ya kuburan-kuburan itu fitnahnya sangat besar sekali, menyebabkan banyak kaum muslimin jatuh ke dalam penyembahan terhadap kuburan. Karena kebodohan mereka, kejahilan mereka dengan alasan bahwa untuk dalam rangka menghormati para wali katanya, dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat kita ini. Kemudian <clears throat> di sini Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan Perkataan Al-Imam Abu Bakar At-Turtushi dalam kitab beliau Al-Hawadith wal Bid'ah, beliau berkata, "Unzuru rahimakumullah, aynama wajadtum sidratan aw syajaratan yaqsidunan yaqsiduha an-nasu wa yu'azzimunaha wa yarjuna al-bur'a wash-shifaa'a min qibaliha wa yadribuna biha al-masamira wal khiraqa fahiya dhatu anwatin faqta'uha," kata beliau. Lihatlah, semoga Allah merahmatimu. Di mana saja kalian mendapatkan sebuah pohon yang dimaksud atau yang dijadikan tujuan oleh manusia, di mana mereka yang mengagungkannya, mereka mengharapkan kesembuhan darinya, bahkan mereka di situ <clears throat> membuat paku-paku dan yang lainnya. Ketahuilah maka ia adalah datu anwat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taktauha maka potonglah kata beliau. Waqala Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail dan berkata Al-Hafidh Abu Abdurrah Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail yang dikenal dengan Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Hawadith wal Bid'ah <coughs> Al-Ba'is fi Inkaril Hawadith wal Bid'ah Beliau berkata Wa min hadzal qismi aidan di antara macam bentuk ansob maqad amma bihil ibtila yang telah banyak menimpa kaum muslimin menimpa manusia min tazyini syaitani lil amati takhliqal haytani wal umud yaitu syaitan menghiaskan kepada banyak orang-orang awam yang menghias <clears throat> dinding-dinding dan tiang-tiang wasarja mawadhi'a makhsusatin min kulli balad dan memberikan lampu-lampu pada tempat-tempat tertentu pada setiap negeri. Yahki lahum hakin annahu ra'a fi manamihi biha ahadan mimman syuhira bis salahi wal wilayah. Kemudian ada seseorang yang bercerita, katanya ia melihat dalam mimpinya ada orang yang masyhur dengan kesolehan dan ia wali katanya. Fayaf'aluna dhalik. Lantas apa ya yang mereka lakukan? Ya, dengan cerita-cerita yang diada-adakan tentang kesolehan dan tentang ada seorang wali. Mereka pun kemudian apa yang terjadi yang mengagungkan tempat-tempat tersebut. Wa alaihi dan mereka pun menjaga dan melestarikannya. Ma'atabi'ihim faraidallahi اللَّهِ وَسُنَنَهُ Sementara mereka menyanyiakan kewajiban-kewajiban Allah dan sunnah-sunnahnya. Ya. Perkara yang berbau bid'ah, syirik, mereka lestarikan. Akan tetapi sesuatu yang jelas Allah perintahkan dan sunnah Rasul mereka sia-siakan. Memang benar demikian. Karena kata Ibnu Mas'ud, tidaklah <clears throat> dihidupkan sebuah bid'ah pasti akan mati yang sunnah yang semisal dengannya. Nah mereka demikian. وَيَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُتَقَرِّبُونَ بِذَلِكَ Bahkan mereka mengira bahwa mereka telah bertakarub dengan perbuatan seperti itu kepada Allah katanya. ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعذبونها kemudian ya <clears throat> perkara ini melampaui batas sampai akhirnya apa ya tempat-tempat tersebut menjadi agung di hati-hati mereka lalu mereka pun mengagungkannya wayarjuna shifa'a limardahum. Bahkan mereka minta ya kesembuhan untuk orang-orang sakit mereka. Wa qada'a hawaijihim bin nadri laha. Mereka pun bernadar untuk apa katanya untuk men, apa untuk <clears throat> eh, qada'a hawaijihim yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wahia min baini uyunin wa syajarin wa haitin wa hajarin وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع كثيرة متعددة kata beliau ya tempat-tempat itu terkadang berupa mata air berupa pohon berupa dinding berupa batu berupa kuburan yang kebetulan kata beliau di kota Madi, di kota Dimash, Damaskus ya banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Kemudian beliau memberikan contoh di antaranya yaitu sebuah tempat yang bernama Wainah Al-Huma ya di luar pintu Tuma <coughs> Itu semua ikhwatul Islam ma'azzakumullah adalah merupakan tipu, tipu daya iblis. Kemudian beliau Abu Syamah membawakan sebuah hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Annahu marru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syajaratin 'azimatin khadra. Bahwa para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon yang besar. Ya. Waktu itu pada pada perang Hunain. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon itu disebut dhatu anwat. Faqalu, maka mereka pun berkata yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan buat kami dhatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin itu punya dhatu anwat kata mereka. Perhatikan ya akhul, ya akhul Islam anzakumullah ya. <clears throat> Orang-orang yang baru masuk Islam itu masih ada di dalam uh, pemikirannya itu pemikiran-pemikiran syirik. Makanya biasanya ya, orang kalau baru taubat dari sebuah kesesatan kepada kebenaran, pasti akan masih ada pemikiran-pemikiran yang dahulu itu ya tinggal dalam uh, pemikiran mereka. Makanya sebuah kesalahan besar kalau ada orang ya baru masuk baru masuk Islam misal orang Kristen atau siapa saja baru masuk Islam tahu-tahu disuruh apa dakwah sana sini subhanallah ini besar sekali jadi ya, suruh cerita tadinya disuruh cerita tentang apa tentang kisah dia masuk Kristen bagaimana eh masuk Islam akhirnya dia pun jadi masyhur tenar jadi akhirnya dai padahal dia belum pernah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sebuah kesalahan besar orang yang baru masuk Islam hendaklah <clears throat> menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Nah ini orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami zat anwat. Sebagaimana mereka orang-orang musyrikin itu zat anwat, punya pohon zat anwat. Karena zat anwat itu ya digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka tabaruk ngalap berkah gitu. Apa yang terjadi? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an sallallahu alaihi wasallam, "Allahu akbar." Beliau ya merasa terkejut. <clears throat> Beliau berkata, "Allahu akbar." Hada kama qala qaum Musa li Musa. Ini persis sekali ya, dengan ucapan Banu Israel terhadap Nabi Musa Ketika itu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. <clears throat> Sehingga Allah belah buat-buat mereka lautan merah. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah selamatkan mereka, tiba-tiba kemudian mereka melewati sebuah kaum yang menyembah e, patung sapi. Apa kata apa Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah Ya. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan, katanya. Maka Rasulullah bersabda qala innakum maka Nabi Musa berkata innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh sekali. Perhatikan para pendengar sekalian. Rasulullah di sini mempersamakan antara perkataan Banu Israel kepada Musa ketika meminta supaya dijadikan ilah sesembahan <clears throat> ya, sebagaimana orang-orang musyrikin itu punya sesembahan mempersamakan dengan perkataan seorang sahabat e, yang baru masuk Islam ketika berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah jadikan untuk kami pohon zatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin itu mempunyai pohon zatu anwat Kemudian Rasulullah sabda la tarkabun sanana man kana qablakum sungguh kalian akan melakukan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian itu. Rasulullah mengingkari. ya mempersamakan karena ilatnya satu. Walaupun namanya beda. Karena ya perbedaan nama tidak berpengaruh kalau ilatnya sama. <clears throat> yang satu zatu anwat, yang satu ya eh, patung eh, sapi. Demikian pula Yes, di zaman sekarang kita katakan kalau di zaman Rasulullah dulu namanya Zatu Anwat, sekarang kuburan-kuburan yang disebut kuburan wali. Yang di situ orang mengalap berkah, di situ orang ya, itikaf, di situ orang ya berdoa, bertawakal, nangis-nangis kepada wali yang dianggap mereka bahwa bisa mengabulkan doa. Alhamdulillah. Maka ikhwatul Islam azakumullah. Kita memohon kepada Allah keselamatan ya dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Kemudian beliau berkata, setelah beliau menyebutkan ya kisah tentang <clears throat> eh, perbuatan sebagian orang-orang yang ada di negeri Afrika, ya di mana di sana sebuah e, tempat ada sebuah mata air yang bernama mata air Al-Afiyah, di mana orang-orang awam di sana ya apabila ter, terkena apa orang-orang yang tidak punya anak atau tidak bisa nikah, belum dapat jodoh disuruh untuk pergi ke ke, ke apa ke tempat afiah tersebut. <coughs> ya kemudian ada seorang soleh yang berusaha untuk menghancurkannya. Kemudian akhirnya Allah pun hancurkan tempat tersebut. Kemudian beliau berkata, "Fama asra'a ahla syirki ila ittikhadhil awthani min dunillah." Betapa cepatnya ahlu syirik itu untuk mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah. Walau kanat makanat walaupun apapun itu juga ويقولون mereka berkata apa inna hadal hajar wa hadhihi syajarah wa hadhil ain taqbalun nadhr kata mereka apa katanya batu ini pepohonan ini mata air ini katanya bisa menerima nadar maksudnya yang menerima ibadah selain Allah karena memang nadar itu adalah ibadah ya padahal salafun salih ya para ulama terdahulu telah mengingkari at-tamassuh bihajaril maqam ya <clears throat> memegang-megang e, batu makam makam Ibrahim ya untuk mengambil berkah dari itu. Dan Allah berfirman wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah dari makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. kat ya, Qatadah berkata ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 135 ini. Beliau berkata, "Innama umiru an yusallu indah." Sesungguhnya mereka itu hanya diperintahkan untuk sholat di sisinya. Walam yu'maru bimashihi. Dan tidak diperintahkan untuk merabaknya. Wa qawalaqad takallafat hadhil ummatu syai'an ma takallafathul umamu qablaha. Akan tetapi kata beliau umat ini telah melakukan sesuatu yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. ذكر لنا من رأى أثره وإصابع وإصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى خلولقا telah menyebutkan kepada kita bahwasanya katanya ada orang yang melihat <clears throat> apa jejak dan jejaknya dan jejak apa jari jemari Nabi Ibrahim katanya sehingga akhirnya umat Islam ini ya merabaknya mengusapnya sampai akhirnya binasa sampai akhirnya rusak Padahal tidak diperintahkan untuk mengusap. Yang diperintahkan tuh sholat di sisi makom Ibrahim. Makom di sini bukan makam ya. Bukan makam, makom di sini bukan makam menurut bahasa Indonesia. Karena orang Indonesia menyebut kuburan tuh makam. Tapi makom di sini maksudnya tempat dengan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tawaf itu disunahkan untuk sholat di belakang makom di situ. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di belakang bukan untuk mengusap-ngusap dalam rangkanya nyari bukan sama sekali. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Wa a'dhamul fitnah bihadhil ansab." Fitnah yang paling agung ya, dari nas ansob ansob patung apa sesuatu yang ditegakkan, didirikan, disembah selain Allah, apa itu? Fitnatu ansabil kubur yaitu fitnah ansab kuburan. Wahia aslu fitnati ibadatil asnam. Bahkan ia adalah <clears throat> asal dari fitnahnya sesembahan terhadap para, ter, ter, terhadap berhala. Sebagaimana dikatakan oleh salaf kita dari para sahabat dan tabi'in. Wa min a'zami kaidi syaitan. Di antara tipu daya setan yang paling besar. Apa itu? أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس di mana ia menegakkan untuk ahli syirik kuburan orang yang dianggap tokoh yang diagungkan oleh manusia thumma yaj'aluhu wathanan yu'badu min dunillah kemudian apa setan pun berusaha menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala thumma yuhi ila awliyaihi Kemudian apa yang dilakukan oleh setan berikutnya? Diwahyukan kepada wali-walinya. Anna man naha an ibadatihi wa tikhadihi idan wa ja'alahu wathanan qad tanakasahu wa hadama haqqahu. Kata setan apa katanya? Orang yang gak mau beribadah, yang gak mau menjadikan kuburan sebagai tempat id, tidak mau menjadikan sebagai berhala, atau berarti ia telah <clears throat> dia telah meremehkan para wali katanya, tidak menghormati hak para wali katanya. Demikianlah ya was-was iblis. Ya, itulah ya akhi a'azakallah. Iblis berusaha untuk menghiaskan dulu kesyirikan kepada manusia. Dianggap bahwa ini adalah perkara-perkara yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Biasanya sih pakai ini ya, pakai syubuhat-syubuhat Makanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam mas, <clears throat> ketika digoda oleh iblis, tidak langsung iblis berkata, ayo kamu makan. Enggak. Iblis untuk meng, ya berusaha menghiaskan dulu kepada Adam. Ini loh syajaratul khuldi. Ya. Pohon kekekalan. Sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, hai Adam, melarang kamu makan pohon ini supaya kamu enggak kekal, kata iblis supaya kamu nggak jadi malaikat kata iblis. Kemudian iblis bersumpah wa sama inni lakum laminan nasihin. Lalu iblis bersumpah apa katanya kepada Nabi Adam dan Hawa. Ya aku ini cuma ingin memberikan nasihat kepada kamu iblis. Masya Allah. Ya. Demikian pula. Iblis ketika ingin berusaha kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat-tempat <clears throat> yang disembah. Iblis tidak berkata, ya sembahlah kuburan itu tidak tapi dia datang seakan-akan dia ingin memberikan nasihat. Ya, apa katanya? Kita akan cinta kepada wali. Kita akan cinta sama ulama. Lah, ya bagaimana caranya menghormati kemudian dihiaskan supaya apa? Ya, menyembah apa datang ke kuburan-kuburan di situ. Pertama tidak menyembah mungkin. Ya dilakukan sebatas baca Quran di situ, ya <clears throat> melakukan ritual-ritual yang itu bukan penyembahan tapi sebatas ibadah kepada Allah tapi di sisi kuburan. Tapi lama-kelamaan iblis terus ya menyeret seorang manusia agar ia kemudian berdoa kepada kuburan-kuburan tersebut. Lihat pada zaman Nabi Nuh ya. Ketika orang-orang soleh di antara mereka mati, kata Ibnu Abbas, <clears throat> ya, ketika menceritakan tentang awal kesyirikan. Apa yang mereka lakukan? Dipotok dulu, digambar dulu. Ya, bukan disembah, digambar. Niatnya apa katanya? Niatnya supaya lebih semangat ya ibadah kepada Allah ketika melihat gambar-gambar orang soleh. Tambah gede lagi iblis menyuruh bikin patung sebagai monumen. Akhirnya ketika generasi itu telah hilang, iblis pun berkata kepada generasi setelahnya, "Eh dulu bapak-bapak kalian menyembah patung ini terjadilah kesyirikan. Wahakadha wahalu majarra. Itulah pintarnya iblis, a'azakumullah. Ya ketika berusaha untuk menjadikan kuburan, kuburan itu <clears throat> sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ya banyak orang-orang awam yang telah terfitnah dengan kuburan, maka iblis pun untuk mem, mem, apa, mengokohkan apa perbuatannya tersebut berusaha untuk menuduh orang-orang yang muwahhidun sebagai orang-orang katanya yang tidak menghormati para wali katanya. Bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah itu katanya telah tidak menghormati hak para ulama, Masya Allah. Fayas'al jahilunan musyrikun fi qatlihi wa uqubatihi wa yukaffirunah. Apa yang terjadi? Maka orang-orang jahil orang-orang yang berbuat syirik tersebut berusaha bagaimana mengenyahkan <clears throat> ya orang yang mentauhidkan Allah ini, memberikan berbagai macam siksaan bahkan mengkafirkannya. Wa dzambuhu 'inda ahli al-isyraq amruhu bima amarahu Allah bihi wa rasuluhu wa nahyu amma nahallahu anhu wa rasuluhu dan dosa ia di sisi ahli syirik adalah ketika ia memerintahkan ya apa yang Allah perintahkan dan rasulnya melarang dari apa yang Allah larang dan rasulnya. Maksudnya ketika ada orang berusaha ya menyeru manusia agar tidak menyembah berhala, tidak menyembah kuburan, bahwasanya kuburan-kuburan itu adalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apa yang terjadi orang-orang jahil yang berbuat syirik, yang terfitnah dengan kuburan itu menganggap bahwa ini dosa besar katanya. Bahkan mereka mengkafirkan orang yang, yang mendakwahkan kepada tauhid. هكذا يا أخ الإسلام أعزكم الله Kemudian beliau berkata, وذنبه عند أهل الْإِشْرَاقِ أمره بما أمر الله به ورسوله ونهيه عَمَّا نهى الله عنه ورسوله Ya orang-orang yang memerintahkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, melarang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menganggap ia telah berbuat dosa, min ja'lihi wasanan wa'idan wa iqadis suruji alaih di mana orang itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ia melarang <clears throat> untuk dijadikan kuburan sebagai wasan ia berhala-berhala dan id tempat perayaan-perayaan wa iqadis suruji alaih demikian pula melarang untuk apa e, menyalakan lampu-lampu di kuburan karena memang telah ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat Muslim wa bina'il masajid wal qibabi alaihi wa tajsisihi demikian pula melarang agar membangun masjid di atas kuburan demikian kubah-kubah dan memberikan plester-plester padanya ya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan menurut Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah sabda allahul yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh dan nabi-nabi mereka sebagai masjid ya yeah. <clears throat> ketika orang muwahhid itu melarang ya yeah. melarang orang-orang untuk berdoa di sisi kuburan untuk safar kepada kuburan untuk istighatsah kepada selain Allah yang telah diketahui dalam agama bahwa itu adalah perkara-perkara yang menyimpang dari apa yang apa yang Allah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Apa kata mereka? Ya, faida nahal muwahhidu antarik. Ketika seorang muwahhid melarang dari hal itu, ghadiban musyrikun. Orang-orang musyrik itu marah. Washma'azzat qulubuhum. Hati mereka pun menjadi panas. Wa berkata apa? Kotak tanak kaso ahlu rotabil aliyah. Orang ini telah melecehkan orang-orang para wali yang mempunyai kedudukan tinggi. Wa annahum la hurmata lahum wal qadar. Bahkan menganggap katanya wali tidak punya kehormatan sama sekali. Itulah syubhat mereka. Wasara dzalika fi nufusil juhali wat tagham. Celakanya lagi apa yang terjadi? Kemudian hal itu menjadi sebuah keyakinan orang-orang yang jahil, yang yang awam. Wa katsirin mimman yunsabu ilal ilmi wad din. Bahkan juga orang-orang yang dinisbatkan sebagai ulama atau kiai-kiai. Hatta adu ahlat tauhid. Akhirnya apa? Mereka pun membenci, memusuhi ahlu tauhid. Wa <coughs> ramauhum bil adaim, mereka kemudian menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang yang naudzubillah ya Tuduhan apa katanya? Wah ini orang <clears throat> ya Wahabi, gerakan sesat dan yang lainnya memecah belah umat. Ya. Wanaffarun nasa anhum bahkan berusaha menjadikan agar orang-orang lari darinya. Wawalau ahla syirki wa adzamuhum Kemudian mereka pun memberikan loyalitas kepada ahli syirki dan mengagungkannya. za'amu annahum hum auliyaullah wa ansaru dinihi wa rasulihi wa ya'ballahu dzalik Bahkan menganggap para orang-orang yang mengegungkan kuburan tubuh itulah yang disebut dengan wali Allah katanya. Penolong agama dan rasulnya katanya. Padahal Allah ya enggan menerima hal itu. Fama kanu awliya Padahal mereka bukanlah wali-wali Allah. In awliya'uhu illal muttabi'una lah. Padahal wali-wali Allah itu siapa? Yaitu yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Al-muwafiquna lah. Yang senantiasa sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Al-arifuna bima ja'a yang mengenal ajaran yang dibawa oleh rasulnya, ad-da'una ilaihi yang mendakwahkan kepada ajaran Allah dan rasulnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Sehingga akhirnya ya kenyataannya menjadi terbalik. Ya orang-orang <clears throat> yang berusaha untuk mentauhidkan Allah dianggap ya orang-orang yang kafir katanya atau orang-orang yang tidak menghormati para wali. Sementara orang-orang yang mengagungkan kuburan dianggap mereka lah yang mentauhidkan Allah. Fallahu musta'an wa alaihi tiklan. Kemudian beliau berkata, "Wala tahsab ayyuhal mun'am alaihi bittiba'i siratillahil mustaqim." Sirati ahli ni'matihi wa rahmatihi wa karamatihi. Janganlah engkau mengira, wahai orang yang diberikan kenikmatan, untuk mengikuti jalan Allah yang lurus yaitu jalannya orang yang diberikan nikmat rahmat dan kasih sayangnya. Jangan kamu kira anna nahya an ittikhadil qubur awthanan wa ayadan wa ansaban والنهي عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها وإيقاد السروج عليها والسفر إليها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجبه في عرصاتها غض من أصحابها ولا تنقص لهم Jangan kamu kira bahwa ketika kita larang ya untuk menjadikan kuburan sebagai berhala, tempat perayaan, sebagai ansab, ketika kita larang untuk menjadikannya sebagai masjid-masjid, ketika kita larang untuk menjadikan lampu-lampu yang ada di masjid atau bersafar kepadanya atau nadar atau menciumnya atau mengambil uh, <clears throat> apa tanahnya untuk mendapatkan berkah katanya jangan kamu kira itu semua dalam rangka meremehkan para wali tidak sama sekali tidak pula ya dalam rangka e, tanqisun lahum ya mencerca mereka tidak sama sekali bal dzalika min ikramihim justru kebalikannya ketika kita melarang kuburan itu dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, itu sama saja kita menghormati para ulama, para wali yang di, yang disembah oleh mereka itu. Wa ta'zimihim wa ihtiramihim, bahkan kita menghormati mereka, wa mutaba'atihim dan mengikuti mereka fima yuhibbunahu pada apa-apa yang mereka sukai, wa tajannubi ma yakrahunahu dan menjauhi apa yang mereka tidak sukai. Ya. Rasulullah tidak suka kuburannya dijadikan sebagai tempat perayaan. Ketika orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan kuburan Rasulullah dari sebagai tempat ibadah, maksudnya sebagai sesembahan selain Allah, berarti ia sebetulnya sedang mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang melarang dari yang, dari yang demikian itu. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Fa anta wallah waliyuhum wa muhibbuhum." Justru kamu demi Allah, kamulah wali mereka dan pencinta mereka. Wa nasiru tariqatihim wa sunnatihim. Bahkan pembela jalan dan sunnah mereka. Wa ala wa manhajihim. Dan kamulah yang di atas petunjuk dan menhaj mereka. Wa haula'il musyrikun. Dan orang-orang musyrikin itu a'san nasi lahum. Manusia yang paling bermaksiat kepada mereka wa ab'aduhum min hajjihim wa mutaba'atihim dan yang paling jauh dari petunjuk dan mengikuti mereka. Kan Nasara ma'al Masih persis seperti orang-orang Nasrani ya terhadap Masih Ibnu Maryam. Seperti orang Yahudi terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya orang-orang Nasrani katanya cinta kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam tapi dengan cara apa? Dengan cara menyekutukan Allah ya yang menjadikan katanya Nabi Isa itu salis salasah trinitas atau mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah adalah Allah maka apa yang terjadi Nabi Isa pada hari kiamat berlepas diri demikian pula para wali yang disembah selain Allah itu ya kelak pada hari kiamat akan berlepas diri karena mereka tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya fa ahlul haqqi aula bi ahlil haqqi min ahlil batil فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمنافقون والmunafiqat بعضهم من بعض jadi ahli hak ya lebih berhak untuk mengikuti ahli hak daripada ahli batil ya kaum mukminin dan mukminat sebagian mereka wali untuk sebagian yang lainnya sementara munafikin itu dan munafiqat sebagian mereka berhak menjadi wali sebagian mereka jadi ikhwatul Islam Maksud daripada Ibn Qayyim berkata begini adalah mencintai orang-orang soleh, menghormati orang-orang soleh, bukan dengan cara mengagungkan kuburan-kuburannya, bukan dengan cara menyekutukan Allah dan melanggar perintahnya, karena orang-orang soleh itu tidak ridho dirinya disembah selain Allah. Orang-orang soleh itu tidak tidak ridho dijadikan tandingan-tandingan selain Allah. Maka kewajiban kita ketika kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, para salihun dengan cara apa mengikuti jalan mereka, menapaki jejak mereka dengan mentauhidkan Allah Rabbul Alamin dan tidak tidak mengadakan kesyirikan-kesyirikan.